Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, Nabiyullah wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din azza wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalal fauzan hafizahullah taala. Naam setorkan terlebih dahulu barakallahu fikum. Antum bismillah. Arba'ina yauman. wa yasbiqu ahli kitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna lakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un فيسبق الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة ويدخلها نعم أحسنت بارك الله فيكم فضل عندك يا أخانا عندك أيوة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما santai santai aja tenang santai aja santai ya Summa yarsalu alaihi wa ilahi. Eh? Alaihi. Ya. والله الذي لا اله الا هو ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل فيسبق فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها رواه البخاري ومسلم Naam ahsanta barakallahu fikum antum dah hafal? Ya bismillah. Qala ilahi. Ya, yang benar yang benar ilahi yang benar ya, yang tepat ilahi. Yursaul ilahil malak ya mana? maru Fayu'maru. Fayu'maru. Naam ahsan tabarakallahu fikum. Fadhal al-akh Iqbal. Bismillah. hatta ma yakunu bainahu wa hatta ma yakunu bainahu hatta ma yakunu bainahu wa baina hadira asbiqu alaihi asbiqu alaihi asbiqu alaihi asbiqu alaihi kitab kayak asbiqu alaihi asbiqu alaihi kitab kayak malu bi amalin ahlina fayadkhulha apa wa inna ahlakum la ya'malu bi amalin ahlina hatta Nah para Naam barakallahu fikum ahsantum Insyaallah taala kita lanjutkan dan kita selesaikan pada malam hari ini syarah daripada hadis yang keempat. Yang berikutnya dipersiapkan hadis yang kelima sebagaimana seperti biasanya disebarkan satu persatu. Qala Asy-Syaikh Shalal fauzan hafizallahu taala perhatikan baik-baik barakallahu fikum kata beliau Wa hadha huwal jam'u bainal amrayn. Inilah yang namanya menggabungkan di antara dua perkara. Maksudnya menggabungkan apa? Barakallahu fikum, annal a'mala biqadarillah wa annaha bi 'abdi. Memang semua perbuatan itu dengan takdir Allah, cuman nah barakallahu fikum perbuatan itu adalah perbuatan hamba itu loh. Hamba berbuat, punya kehendak, punya keinginan, punya pilihan juga. Cuman pilihan hamba, kehendak hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan kelompok Jabriyah Kelompok Jabriyah itu kelompok sesat yang mereka meyakini perbuatan hamba dipaksa. Antum duduk di sini dipaksa antum. Namanya belajar ini dipaksa. Padahal siapa yang maksa? Padahal keinginan antum sendirian itu. Antum makan enggak ada yang maksa, minum enggak ada yang maksa. Nah, Jabriyah mengatakan perbuatan hamba majbur dipaksa. Nah, keliru nggak nih? Keliru. Hamba dipermisalkan bagaikan apa? Bagaikan nam semacam bulu atau semacam kotoran yang kecil kemudian diterta angin kemana saja ikut dia. Itu dipermisalkan seperti itu. Allah musta'an. Yang sahih hamba berkehendak, berkeinginan, punya pilihan. Namun semua itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mahfum soal ini ya? Kita lihat. Fal 'abdu sababun, hamba itu sebabnya. Wa kali anal majnun perhatikan baik-baik ini. Yang seperti itu dikarenakan majnun, afan agak maju dikit. Nam, eh, Ya, Yang seperti itu dikarenakan majnun, siapa majnun ini orang gila, orgil. Naam, wa ghairul aqil dan orang yang tidak berakal, wal mukrah dan orang yang dipaksa, wan nasi orang yang lupa, la yu'akhad. Bayangkan, enggak dihukum. Orang lupa, orang dipaksa, eh, orang gila, orang yang tidak berakal, nah itu enggak di enggak dihukum dia. Karena apa? Karena bukan kehendak dia gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum li'annahu an ghairi qasdin karena dia berbuat Bukan karena keinginan dia. Contohnya ada orang gila. Ha? Ada orang gila mecahkan kata tetangga misalkan. Yang disuruh ganti orang gilanya atau walinya? Antum? Walinya. Orang gilanya atau suruh malah dipukul antum. Paham ya? Orang gila enggak dia intinya bisa dikatakan enggak terkontrol gitu ya, orang gila. Nah, bahkan catatan pena catatan amalan diangkat dari orang gila sampai dia sembuh dan sadar. Seperti itu. Jadi ini nah kalau barakallahu fikum dalam masalah bab kita fikih masalah dia atau denda, orang gila, hewan itu nanti yang dikenai bukan hewan bukan orang gilanya, tapi pemilik hewan tersebut dan juga wali orang gila tersebut. Seperti itu barakallahu fikum. Kita lihat barakallahu fikum li'annahu an khirqastin karena dia berbuat eh, bukan didasari keinginan dia. Walaysa hada min kasbihi dan bukanlah ini juga merupakan usaha dia wala min amalih bukan amalan dia innamayu'akhadhu yu'akhadhu al-balighu Al-aqilu al-mudriku. Hanya saja diberikan hukuman kalau itu muncul dari orang yang balik dan dewasa. Al-aqil yang berakal, al-mudrik yang mengetahui. Mahfum insyaallah ya? Nam seperti itu barakallahu fikum. Li'annahu huwal ladzi yajni 'ala nafsih. Dikarenakan dia sendiri yang menyengaja berbuat untuk dirinya. Au yajnilaha atau dia berbuat sesuatu yang menghasilkan untuk dirinya. Paham ya? Nah, maksudnya berbuat suatu kebaikan untuk dirinya atau berbuat kejelekan yang menimpa dia sendiri itu loh dia sendiri yang berbuat fa imma an yajniya laha khairan imma dia berbuat menghasilkan sesuatu kebaikan untuknya wa imma an yajniya 'alaiha syarran imma dia berbuat melakukan sesuatu yang dihasilkan untuknya berupa kejelekan maksudnya menimpa dia sendiri itu loh nah barakallahu fikum nah menghasilkan dengan perbuatan tersebut ada dua kemungkinan yang dihasilkan ima kebaikan ima kejelekan. Kebaikan untuknya kalau kejelekan menimpa dirinya. Mahfuz insyaallah. Na'am barakallahu fiikum. Ikhwan fi din azan jazakumullah. Na'am perhatikan baik-baik. Tsumma qal, kemudian beliau berkata, "Fa wallazi nafsi bi yadihi, fa wallahi allazi nafsi bi yadihi." Atau fa wallazi nafsi bi yadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, memang terkadang Syekh Shalal Fauzan ketika mensyarah lafadznya agak beda dengan yang disebutkan dalam hadis ya. Kalau dalam hadis fa wallahi allazi La ilaha Artinya sama juga demi zat yang berada yang jiwaku berada di tangannya. Demi Allah intinya. Paham ya? Demi Allah. Nah, faman ladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Hadza qasamun ini sumpah. Jadi ya, sumpah itu huruf untuk sumpah itu ada tiga huruf. Paham ya? Al-waw wal ba wa ta. Wallahi, billahi, tallahi. Selain tiga huruf itu enggak boleh untuk sumpah. Antum sumpah alallahi enggak bisa. filahi enggak bisa juga. Paham ya? Billahi tallahi apa tadi? Wallahi. Itu untuk sumpah ya. Na'am barakallahu fikum. Tentunya pembahasannya bukan di sini, cuman penyebutan agar antum paham bahwasanya huruf untuk sumpah tiga tadi itu. Wallahi billahi tallah. Wabu ba sama ta. Mafhum? Ada berapa huruf tadi itu sumpah? Apa itu? Eh, wawu ba ta. Perhatikan ya. Naam. Walakin man huwal muqsim? Nah sekarang ini sumpah tapi siapa yang bersumpah itu loh? Siapa yang bersumpah? Al-Zahir annahu Rasul SAW Zahir, Setelah zahirnya yang bersumpah adalah Rasulullah SAW Fayakunu hadha min asli hadis Berarti ini Nah barakallahu fikum sumbernya dari asal hadis tersebut Wakila ada yang mengatakan Innal muqsim huwa rawi ibn Mas'ud Ada yang mengatakan yang bersumpah itu adalah perawinya Yaitu Abdullah ibn Mas'ud Fayakun hadza minal mudrat fil hadis. Berarti kalau seperti ini mudrat. Mudrat itu istilah kalam yang diucapkan oleh seorang perawi bukan bagian dari hadis. Paham ya? Sudah kita lewati kemarin kan? mudrat dalam ilmu mustalah itu bukan kalamnya Rasulullah SAW. Kalam seorang perawi atau kalam sahabat untuk menjelaskan hadis Rasulullah yang mungkin butuh penjelasan. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti dalam kisahnya ketika Rasulullah menyendiri beberapa hari di Gua Hira. Nah, barakallahu fikum Naam yatahannas. Nah, kemudian sebutkan situ at-tahannus at-ta'abbud atau yatahannas yata'abbad. Nah, itu namanya mudraj. Paham ya? Nah, bukan kalamnya Rasulullah SAW, tapi kalamnya seorang perawi atau seorang sahabat fungsinya untuk menjelaskan nah barakallahu fikum hadis atau yang semisalnya. Mahfum soalnya ya? Berarti kalau yang sumpah ini adalah Abdullah bin Mas'ud, ucapan fa wallahi la ilaha ghairuh itu mudraj. Mahfum? Naam. Kita lihat Walakin adh-dhahir annahu min kalamir Rasul. Tapi secara zahirnya itu yang mengucapkan itu adalah ucapan Rasulullah SAW. Maksudnya itu adalah ucapan Rasulullah SAW. Fawalladhi nafsi biyadih. Demi dat yang jiwaku berada di tangannya. Aksama sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul mastur. Telah bersumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan perbuatan serta ucapannya. Min babi ta'kid. Nah, dalam bab bentuknya ta'kid penguat, biar lebih kuat lagi wali ahamiyati hadal amr dan karena pentingnya perkara ini biasanya kalau orang sudah menjelaskan sudah jelas sudah paham tapi diiringi sumpah itu orang semakin kuat itu loh paham ya ini punya punya siapa punya Zaid misalkan orang tahu itu punya Zaid tapi wallahi demi Allah punya Zaid tambah kuat enggak tambah kuat paham ya jadi sumpah itu terkadang fungsinya untuk takkid tadi untuk memperkuat paham maksudnya kalau dia tidak percaya lagi bagaimana Nah barakallahu fikum boleh ditambahkan tiga-tiga yang disebutkan. Wallahi wabillahi wa tallah Barang ini punya Zaid. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu sebutkan dalam kitab masalah apa? Bahasa Arab bahwasanya na'am sumpah terkadang didatangkan untuk takkid untuk menguatkan. Mahum insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Qala inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un hingga antara dirinya dengan surga itu tidak ada jarak lagi kecuali dhira' sehasta. Paham ya? Kalau ini shibr namanya. Shibron bishibrin itu namanya apa? Ya? Sejengkal demi sejengkal. Kalau dhira'un itu sehasta. Nah, kalau ba'un apa? Apa namanya? Ayo nam. Apa namanya? apa namanya? Wallahu apa? Eh? Ewa, sedepa. Istilahnya gitu. Paham ya? Kalau ini shibran shibrin itu namanya sejengkal demi sejengkal, shibrun. Kalau diraun sehasta, kalau baun sedepa. Sedepa dari sini sampai sini kan? Nah, barakallahu film Kalau ini adudun. Paham ya? Namanya adud. Paham ya? Lengan ini. Nah, barakallahu film Itu di teliti sendiri dalam bahasa Arab. Intinya syahidnya di sini barakallahu fikum, jarak antara orang yang ngamalkan dengan surga tinggal sejengkal bayangkan itu. Nah, sehingga tinggal sehasta. Fayasbiqu ahli kitab tiba-tiba catatan Nah barakallahu fikum untuk orang tersebut sudah mendahulunya. Ternyata dia tercatat untuk orang apa? Penduduk neraka bayangkan itu. Tinggal sedikit padahal. Kita lihat. Ya'ni alladzi qutiralah. Maksudnya apa? telah mendahului catatan tersebut yang telah ditakdirkan untuknya ai kutiba alai yang sudah tercatat ditulis untuknya oleh karena itu barakallahu fikum datang dalam suatu hadis yang sahih al-ainu haqqun ain itu benar adanya ain itu semacam ujian yang Allah telah berikan kepada beberapa orang yang Allah telah kehendaki jadi ain itu biasanya menimpa orang yang nah barakallahu fikum kalau dia melihat eh, itu biasanya yang dilihat itu bisa hancur bisa rusak Paham ya? Oleh karena itu kalau kita melihat suatu perkara yang menakjubkan, yang mengherankan dengan wah wah wah wah wah dan gitu. Tapi apa? Suruh mendoakan dengan barakah. Barakallahu fi, Allahumma barik. Eh? Nah, barakallahu, nah barakallahu fiik misalkan. Allah barik fiik, Allahumma barik dan wah wah wah bagus sekali ya. Itu kan kita enggak tahu karena yang namanya ilmu ini enggak setiap orang punya gitu loh. Dan tidak setiap orang Allah telah uji. Nah Kemudian lanjutan hadis itu apa? Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya apa ain inilah yang mendahului takdir. Bayangkan, karena sekali lihat hancur. Kalau seandainya ada. Paham ya? Kalau seandainya ada, tapi ternyata enggak ada. Bahkan ain itu sendiri terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham maknanya? Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir Allah, ain inilah yang mendahulunya. Tapi enggak ada. Bahkan ain sendiri pun terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik ya. Dulu di Damas kami mendengar kisahnya ada salah satu orang Indonesia terkenal orang Indonesia sana itu rambutnya bagus-bagus rambutnya. Paham ya? Dipanjangin pun Masya Allah. Ada orang suatu ketika melihat rambutnya orang Indonesia itu megang gini ya, tapi dia nggak mengatakan Allah barik, doakan, cuman saking kagumnya itu. Tiba-tiba dia pulang sampai kamarnya rontok rambutnya, bayangkan itu. Ya dikhawatirkan aja kena ain itu aja. Karena apa? Karena memang reaksi istilahnya apa? pengaruh ain itu cepat sekali. Itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya, karena semuanya tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din dan jazakumullah. Nah, orang yang kena ain seperti ini atau orang yang kena sengatan binatang berbisa itu yang afdolnya diruqyah. Paham ya? Diruqyah barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita lihat. Naam fayamalu amali ahli nar. Akhirnya sudah tercatat dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fasara huwa sabab maka nah, menjadilah dialah sebabnya yang amila karena dia yang amalkan fayadkhuluha akhirnya dia masuk ke dalam api neraka waliyadzubillah awal mulanya orang yang saleh baik bagus karena gara-gara teman duduk waliyadzubillah gara-gara sahabat teman tadi dia akhirnya tergiring mengikuti teman duduk yang jelek tadi nah akhirnya ketika di akhir hayatnya dia pun bersama teman jeleknya paham ya karena Teman dekat atau sahabat itu pengaruhnya besar. Oleh karena itu carilah teman yang bagus, yang baik, yang mengenal Al-Qur'an was sunnah. Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, lihatlah sama siapa dia berteman. Paham ya? Dipermisalkan dulu sudah kita lewati hadis yang sahih mengenai permisalan teman duduk, bayangkan. Bagaikan penjual minyak wangi, itu kalau teman duduknya baik. Yang satunya pandai besi. Pandai besi itu biasanya eh, orang yang suka mengolah besi. Biasanya ada dua bulatan gini, dia gini-gini kan pakai besinya. Nah, itu apinya naik-naik biasanya. Pandai besi. Nah, itu permisalannya teman duduk yang baik tadi seperti orang penjual minyak wangi. Antum kalau berteman dengan penjual minyak wangi, walaupun deket-deket nggak beli minyak wanginya, tercium bau wangi. Paham ya? Wah, ini bau misik ini ya. Wah, ini bau eh, apa? silver misalkan seperti itu ya. Ngam karena apa? Walaupun antum nggak beli, tercium bau wangi. Nah, biasanya orang yang jual minyak wangi ngasih. Sini antum ah Dikasih gitu. Wangi juga sudah. Paham ya? Atau antum beli kalau punya uang. Wangi juga di situ. Pokoknya serba wangi. Intinya, maksudnya kalau teman duduk orang baik itu, walaupun antum enggak baik, dinilai orang baik. Misalkan kelihatannya preman, kelihatannya istilahnya anak yang durhaka, yang ngeyel, tapi dia ternyata temannya orang baik, pakai surban, pakai jubah misalkan. Orang nilai, Masya Allah si fulan baik ya. Padahal dia enggak baik aslinya, cuman gara-gara teman duduk tadi bayangkan itu. Jadi Orang pun melihat sudah bagus. Yang kedua teman jelek. Bagikan orang yang berteman dengan tukang pandai besi tadi. Antum deket-deket, ciuman atau istilahnya baunya, bau apa? Eh, bawa bau bakar-bakar. Itu pun kalau antum selamat dari dari percikannya. Kena percikannya, sobek bajunya sudah. Paham ya? Intinya apa? Serba jelek di situ. Nah, ini bukan maksudnya menghinakan orang-orang yang kerja pandai besi, cuman permisalannya seperti itu. Nah, pengaruhnya besar sekali. Oleh karena itu ada ungkapan apa? at ala ashkaliha taqa' burung itu akan hinggap dengan burung-burung yang semisalnya sejenisnya paham ya burung akan hinggap dengan burung yang sejenisnya atau semisalnya ini menunjukkan bahwasanya pengaruh besar oleh karena itu ikhwan fillah jalla semoga kita senantiasa menjaga keistiqomahan dengan cara mencari teman duduk yang baik teman duduk ahlu sunnah sehingga kita keliru pun diingatkan karena teman duduk yang baik yang bagus itu kalau kita keliru diingatkan bukan malah kita keliru dibantu keliru Paham ya? Kita melenceng malah di sekaligus dilencengkan sekalian. Nah, itu enggak bagus itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat berikutnya. Nam id huwa alladhi amila fayadkhuluha. Karena dia yang ngamalkan, akhirnya dia masuk neraka. Yang kedua, qala wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Dan sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang dia beramal dengan amalan penduduk neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' hingga jarak antara dia dengan neraka itu tidaklah jauh jaraknya melainkan tinggal sehasta jaraknya itu fayasbiqu 'alail kitab tapi ternyata catatan takdir untuknya telah mendahulunya fayamalu bi amali ahli jannah akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk surga fayadkhuluha masuk surga ini kisahnya seperti orang-orang yang antum saksikan eh, masa mudanya dia berandalan, anak jalanan, eh, anak pang misalkan barakallahu fiikum, intinya anak nakal. Kemudian dia tobat, sampai besar pun tobat, sampai tua tobat, meninggal dunia di atas sunnah. Masya Allah. Mungkin orang anggap, wah ini anak ini nggak akan masuk surga nih. Orang-orang kan ya, karena belum tahu. Oleh karena itu barakallahu fiikum mahwidakumullah, inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita nilai orang, wah ini kok orangnya ini kok berandalan, nggak beres nih misalkan. Ternyata suatu ketika tobat dia tobat menjadi orang yang baik yang bagus ini kita saksikan. Nah, barakallahu fikum mungkin antum hidup di kampung, terkadang ada masyarakat yang benci kita. ngejek ngecek kambing, wedus misalkan ya. Tunjuknya panjang, kemudian celananya cingkrang, kebanjiran. Ternyata orangnya itu tobat dan ikut sunnah itu loh. Ada seperti itu ada. Ada kan? Ada. Nah, barakallahu fikum karena menyaksikan sendiri dan juga membuktikan sendiri gitu loh. Maksudnya itu ada beberapa orang yang mau telah berikan hidayah setelah ngejek kita habis-habisan. Masya Allah. Diajaknya bukan main ini, apa ini? Kambing aja, paham ya? Ini apa keluarganya pakai pada pakai karung, maksudnya pakai tadar dengan karung. Allah musta'an. Ninja misalkan sabar. Insya Insyaallah biidznillah kita doakan saja. Semoga dia dapat hidayah. Ternyata benar. Nah, terkadang seperti itu. Sudah diajak habis-habisan ternyata dia tobat. Tobat ketemu kita. Maaf ya, dulu kami ini mengajak dan kita tahu. Tapi kita kita maafkan kan? posisi dia sudah tobat beneran dan ikut ngaji walhamdulillah. Banyak seperti itu kejadian. Nah, ini termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa memprediksikan. Eh? Jadi takdir itu tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Apa prediksi? Apa prediksinya itu? Eh, tidak bisa diperkirakan atau ditebak oleh manusia. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fillah azza wa jalla, kita lihat Hadza yadullu ala anna al-a'mal bil khawatim. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan-amalan tergantung penutup hidupnya. Jadi jangan sombong, Wahana sudah sunni salafi sudah berapa tahun? Sejak zaman laskar jihad katanya. Enggak mungkin kalau kita keliru, enggak mungkin kalau kita ini enggak selamat. Mesti selamat surga. Nah, jangan hati-hati. Hati-hati ya. Kita enggak boleh aman dari fitnah, enggak boleh aman dari makar, enggak boleh aman dari apa? tipu daya barakallahu fikum. Tetap berusaha berusaha berjuang agar kita istiqomah hingga akhir hayat. Itulah yang paling bagus. Tapi kalau langsung sombong gitu kemudian pokoknya enggak mungkin anak keliru. Lah kok, bisa? Sudah bertahun-tahun anak ngaji ini sejak laskar dia dulu katanya. Allah musta'an. Kok bisa itu? Bukan jaminan. Oleh karena itu Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun." Eh? Nah, barakallahu fikum, jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Walaupun dah lama ngaji, ya sudah hafal Al-Qur'an, hafal sunnah, jangan merasa aman barakallahu fikum. Terus kita berupaya, banyak berdoa, nam, berjuang, berkorban untuk menjaga keistiqomahan. Karena istiqomah itu yang berat barakallahu fikum. Kalau cuma mengucapkan mudah, ana beriman sunni salafi, istiqomahnya itu loh yang berat itu, paham ya? Istiqomah itu yang berat. Oleh karena itu butuh perjuangan dan pengorbanan barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza nazakumullah. Ini in annal a'mal bil khawatim. Hanya saja semua amalan tergantung penutup hidupnya. Oleh karena itu orang yang meninggal di atas sunnah, di atas Islam itu meninggal di atas seluruh kebaikan. Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih suatu ketika ditanya oleh salah seorang, "Ya Abu Abdullah, bagaimana pendapat mengenai orang yang meninggal di atas sunnah?" dengan sama anak ya, beliau mengatakan, "Uskut, diam kamu." Man mata 'alal islami was sunnah mata 'alal khairi kullih. Atau kama qala rahimahullah. Artinya apa? Orang kalau meninggal di atas Islam dan sunnah, itu meninggal di atas keseluruh, kebaikan seluruhnya. Masya Allah. Islam dan sunnah. Oleh karena itu ikhwan fiddin, a'az dan azakumullah banyak-banyak berdoa. Ya mukallibal qulub, sabit kalbi ala dinik. Itu doa yang perlu kita ulang-ulang. Eh, sudah hafal belum antum? Ewa, dihafalkan, dibaca, Nah, waktu-waktu yang dikabulkan doanya yang terlupakan. Hari Jumat barakallahu fiikum di antaranya antara adzan dan iqamah, sepertiga malam terakhir. Nah, barakallahu fiikum semuanya Masya Allah banyak waktunya. Yang jelas jangan sampai terluputkan baca doa tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik aw ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena yang membolak-balikkan hati, hati manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa annal mu'tabara ma yamutu 'alaihi insan karena yang dianggap itu adalah na barakallahu fikum eh, kapan manusia itu meninggal dunia. Nah, maksudnya terakhir kali dia meninggal dunia itu yang itu yang dianggap. Amalan yang terakhir kali dia na barakallahu fikum melakukan ketika meninggal dunia. Min khairin berupa kebaikan atau syarrin atau kejelekan. Na'am barakallahu fikum. Falau annahu afna umrahu umrahu bitta'ah, kalau seandainya dia menghabiskan umurnya untuk ketaatan, sumartadda, hati-hati ini. Kemudian dia murtad fi akhir hayatih, di akhir hidupnya ilal kufri, murtad menuju menuju kekufuran, sara min ahlin nar wal billah. Dia menjadi penduduk api neraka wal billah. Berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeri ya akhi barakallahu fikum. Au dhalla ala islamihi atau dia terus berada di atas keislamannya lakinnahu amila amalan tapi ternyata di akhir hayatnya dia berbuat dengan sebuah amalan yujibu dukhulahu walam yakfur yang mengharuskan dia masuk ke neraka walaupun dia tidak sampai kafir maksudnya dosa besar dakhalan nar dia akan masuk neraka idza Allah dukhulah jika Allah taala menghendaki itu masuk fal ibratu bil khatimah yang jadikan patokan adalah penutup akhir hayat paham ya oleh karena itu kita senantiasa minta Allahumma inna nas'aluka husna khatimah. Ya kan? Ya Allah, kita meminta kepadamu na barakallahu fikum agar diberikan apa? penutup hidup yang baik. Nah, ingat baik-baik ya, teman duduk pengaruhnya besar. Bayangkan Abu Thalib, kakeknya Rasulullah, na barakallahu fikum, nama pamannya Rasulullah, tamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib ketika mau meninggal dunia, Rasulullah pun mentalkinnya. Bayangkan itu. Tapi karena di antara pengaruh besarnya di situ teman duduk yang jelek. Nah, barakallahu fikum. Siapa nama Abu Talib antum? Ya, Abu Talib siapa namanya? Ah, Allah musta'an. Abu Talib siapa namanya? Abu Talib. Antum. Ingat-ingat ya caranya itu, ingat baik-baik ini, ini pengalaman aja. Antum punya buku tulis. Perhatikan baik-baik dulu. Punya buku tulis di bagian paling belakang antum tulis nama-nama yang penting. Ya. Begitu antum tanya nggak bisa, set, wah ini nah, ketahuan. Tapi kalau antum dicampur baur antum siapa namanya Abu ah, Talib? Enggak ketemu, susah nyarinya. Tapi kalau dengan pengalaman yang anak pernah buktikan seperti itu, enak sekali cara merocahannya. Siapa Abu Talib? Oh, dia lupa. Nah, kelihatan ada di sini. Misalkan gitu caranya ya. Jadi penting sekali Abu Hurairah tulis. Jadi nama-nama kunyah yang penting ya, tulis Abu Hurairah, Abu siapa, Abu siapa, terus itu. Penting sekali itu ya untuk apa? Mengkokohkan maklumat tadi itu. Paham ya? Tapi kalau antum campur baur, tulisan campur baur itu karena pengalamannya yang sudah berlalu ya berlalu, itu susah nyarinya. Siapa namanya Abu Lahab? Wah, mana bingung dia. Begini-gini kan ketemu juga, ternyata dia juga enggak nyatet tuh gitu loh. Allah musta'an. Jadi upayakan tercatat dan diingat-ingat. Allah musta'an. Karena ilmu itu apa? Qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Mafhum ah Yusuf? Eh, mana kalau fikum. Jadi perlu diperhatikan. Abu Talib siapa namanya? Abdul Manaf. Ahsan. Abu Talib Abdul Manaf. Abdul Mutalib. kakaknya Rasulullah Nama? Syaibatul Hamdi. Ingat-ingat ya, Abu Talib ada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, Syaibatul Hamdi. Abu Talib, Abdul Manaf. Nah, Abu Talib ini ketika ditalkin Rasulullah, ternyata ada dua orang tertenguk. Paham ya? Istilahnya orang yang nah barakallahu fikum suka e, membisikin orang jelek ya, Allah musta'an yaitu siapa dan siapa antum? Ha? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah Asan kan ya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah dua orang ini bisik-bisik Atar an millati Abdul Muthalib kamu benci apa dengan agamanya Abdul Muthalib akhirnya benar ya terpengaruh dan di akhir hayatnya apa fa'aba aba yaqula la ilaha illallah famata ala millati Abdul Muthalib dia enggak mau mengucapkan kalimat la ilallah meninggal di atas agamanya Abdul Muthalib agama jahiliyah bayangkan tuh teman duduk barakallahu fikum hati-hati Nah, jadi yang sudah kita sudah hijrah, meninggalkan teman-teman yang masa lalu, ya alhamdulillah, syukuri barakallahu fikum. Kalau seandainya ada teman-teman masa lalu yang mereka mau hijrah, silahkan. Jangan apa? Kita sudah hijrah kemudian temannya masih orang-orang yang penggemar sepak bola, eh, klub ini, klub ini, paham ya? Kemudian eh, menjadi supporter ini, supporter ini, paham ya? Enggak perlu barakallahu fikum. Yang dihafal sekarang bukan pemain sepak bola tapi Al-Qur'an was sunnah dan beberapa na barakallahu fikum para sahabat dan juga para tabi'in nama-nama mereka yang dihafal barakallahu fikum. Nah, diganti semuanya. Insyaallah Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau beli kaos pun jangan kaos-kaos yang berbau-bau sepak bola sudah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum Juventus misalkan jangan. Paham ya? Intinya hindari seperti itu. Karena terkesan dia masih seakan akan senang dengan sepak bola itu. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Kalau teman mau sepak bola setiap Jumat olahraga silahkan sepak bola, tapi enggak perlu eh dikasih eh, nama-nama kaosnya atau semisalnya, paham ya? Nah, barakallahu yang berlalu berlalu. Yang berikutnya semoga lebih maju dan bermutu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa ini sekedar penyebutan bahwasanya ternyata akhir hidup itulah yang jadi ukuran. Nah, barakallahu fikum akhir hidup yang menjadi ukuran. Fal ibrah bil khatimah yang jadikan patokan adalah penutup akhir hidup tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Naam. Wa kadzalika law afnal 'abdu umurahum bil kufri. Seperti itu pula kalau seorang hamba menghabiskan umurnya untuk e, barakallahu fikum di dalam kekufuran, summa manallahu 'alaihi bitaubah indal maut, kemudian Allah telah berikan karunia untuk bertaubat ketika menjelang matinya qabla an tugharghira sebelum dia apa nan tugharghir sebelum nyawa sampai di kerongkongan qabla an tugharghira ruhuhu sebelum ruhnya sampai di kerongkongan dakhalal jannah masyaallah karena masih ada kesempatan masih ada apa kesempatan barakallahu fikum eh, nam yakbalullahu taubatal abdi ma lam yugharghir Allah taala itu menerima taubatnya seorang hamba selama belum yugharghir apa yugharghir antum Antum ghargharah apa ghargharah? Eh, ghargharah apa? Yugharghir, yugharghir apa yugharghir? Antum? Eh? Ah, eh, maksudnya sampai di dikerongkongan. Yugharghir itu biasanya kalau orang mau meninggal kan ada suara yang kayak suara bising-bising itu ya. Nah, barakallahu fikum intinya ada suara kayak serak-serak itu. Nah, barakallahu fikum yugharghir. Nah, yang jelas Selama belum yughargir masih diterima dan masih dibuka pintu taubah barakallahu fikum. Naam. Kita lihat berikutnya. Walidzalika yanbaghi lil muslim an yuksira min ad-du'a bi husni khatimatihi masyaallah. Oleh karena itu, sepantasnya bagi seorang muslim untuk memperbanyak doa dengan apa? Agar diberikan na'am barakallahu fikum penutup akhir hayat yang bagus. Wala yaghtarra bi jangan tertipu dengan amalannya. Perhatian Bapak ini, jangan tertipu dengan amalannya. Wah, anak udah lama ngaji salaf ini. Udah berapa tahun? 10 tahun lebih katanya. Jadi kalau cuma untuk masuk surga itu tepat katanya. Allah mustahil, jangan sok seperti itu. Kita hanya bisa berharap. Berharap semoga termasuk penduduk surga dengan menempuh bagaimanapun caranya, berkorban, berjuang untuk apa? Menempuh surga tersebut yaitu Al-Qur'an wa sunnah jalannya. Al-Qur'an wa sunnah. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Qur'an wasunnah. Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an was Seberat apapun, sepahit apapun, butuh perjuangan dan pengorbanan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya li'anna barakallahu fikum li'annahu la yadri ma yuhtamu lahu bihi karena dia enggak tahu apa yang akan dijadikan penutup untuknya nanti. Jadi jangan tertipu dengan amalannya. Anda anak sudah nyumbang sekian sekian M misalkan jangan. Paham ya? Nah, terus beramal. Nah, kata enggak tahu akhir hayatnya bagaimana. Nah, oleh karena itu sering kita ucapkan dalam salat kita membaca surat Al-Fatihah apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah nam kami kepada jalan yang lurus ya Rabb. Nah, kenapa? Karena kita enggak tahu akhir hayat kita bagaimana. Terus minta ihdinas siratal mustaqim. Nah, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Bukan berarti kita berada di, di atas jalan yang bengkok itu enggak. Cuman berilah kami keistiqomahan untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus hingga akhir hayat itu maknanya. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azzani wa azzakumullah jami'an kita lihat berikutnya. Wa ala dan berdasarkan penjelasan inilah yuhkamu ala insan annahum min ahli nar au min ahlil jannah bi mujabi a'malihi. Berdasarkan penjelasan ini jangan sekali-kali seseorang dihukumi. Ada hewan yang masuk. Nah, kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Jadi jangan sampai seseorang dihukumi bahwasanya dia termasuk penduduk neraka atau penduduk surga dipastikan gitu semata-mata karena amalannya wah dia si fulan meninggal. Siapa si fulan? Itu loh sunni salafi. Pasti masuk surga dia. Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Semoga dia termasuk penduduk surga. Itu yang bagus. Karena enggak ada nas kecuali yang dinaskan dengan dalil. Seperti 10 orang yang jamin masuk surga. Sebutkan semuanya antum. Borongan. Siapa? Khulafa Rasyidun 4 sudah. Hah? Talha bin Ubaidillah Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah. Satu lagi. al Asharah, Al-Mubashsharuna bil Jannah. 10 orang dijamin masuk surga. Satu lagi Abdurrahman bin Auf. Ahsantum barakallahu fikum. 10 orang tersebut antum pastikan boleh enggak? Abdurrahman bin Auf pasti di surga. Boleh enggak? Boleh kan ada dalilnya. Paham ya? Ukasyah bin Mihsan di surga enggak? Naam, ada dalilnya. Namun yang enggak ada dalilnya jangan gara-gara amalnya kita hukumi secara pasti. Misalkan ada orang meninggal, si fulan meninggal, siapa? Naam Abdullah bin Abdullah misalkan. Eh? Kita enggak tahu. Kemudian dia sunni salafi tapi kita cuma bisa mendoakan semoga Allah telah merahmatinya dan juga mengampuni dosanya dan semoga Allah telah masukkan dalam surganya. Itu enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau memastikan jangan. Ada juga orang yang meninggal dunia, nah barakallahu fikum dari kalangan Naam barakallahu fikum. Istilahnya setelah dohirnya amalannya amalan kekufuran misalkan, kita pastikan juga jangan. Naam barakallahu. Karena kita nggak tahu sebab dia melakukan kekufuran itu apakah karena bodoh atau karena dia dipaksa atau karena dia lupa atau karena dia keliru. Paham ya? Si fulan meninggal. Si fulan siapa itu? Si fulan yang eh, jarang sholat dia. Pasti dia di neraka misalkan. Ah enggak boleh. Dikhawatirkan dia masuk neraka. Dikhawatirkan. Karena perkara-perkara seperti itu kan perkara bahaya. Jangan sampai kita mentakyin fonis kemudian tanpa bukti. Barakallahu fikum. Na'am. Allahu musta'an. Kecuali yang sudah dinaskan. Abu Talib di mana? Jelas, enggak boleh ragu. Ragu malah kafir. Paham ya? Nah, karena sudah kita lewati kan man syakka fi kufrihi, barang siapa yang ragu terhadap kekufuran orang kafir atau nah barakallahu fikum yang semisalnya maka dia sendiri kafir. Jangan jangan apa jangan ragu barakallahu fikum yang sudah dikafirkan kafir. Naam. Telah berikutnya. Naam barakallahu fikum illa man syahidalahu Rasulullah SAW kecuali orang yang Rasulullah persaksikan bahwasanya dia termasuk penduduk surga. Li'anna hadza raji'un ila Allah ta'ala karena perkara ini masalah memfonis ya, meletakkan seorang ini penduduk surga, ini penduduk neraka, ini termasuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal khawatim allati yamutu 'alal insan dan kembali kepada penutup akhir hayat manusia. Wal khawatim la ya'lamuha illallah. Sedangkan penutup akhir hayat manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, berarti sudah kita selesaikan penjelasan hadis yang keberapa? Yang keempat insyaallah taala kita akan masuki hadis yang kelima. Kesimpulannya hadis yang keempat ini pembahasannya adalah mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermudah-mudahan karena sudah istiqamah, kemudian sudah merasa enam sunnah, merasa di atas al sunnah, kemudian merasa aman dari fitnah, jangan. Berupaya, berusaha. Kita semuanya enggak maksum dari kesalahan. Perhatikan baik-baik, kita semuanya tidak maksum dari kesalahan. Masih saja kita berbuat kesalahan. Oleh karena itu, bukan berarti kita terus melakukan kesalahan dengan sengaja, tapi berupaya, berusaha untuk apa? Membenahi yang bengkok diluruskan, yang keliru berupaya untuk di na'am barakallahu fikum dibenahi agar menjadi lurus dan benar. Seperti itu barakallahu fikum. Adapun hadis yang kelima insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang berikutnya. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla bi wa karamih an yaj'alana min ahli jannah innahu waliyudzalik wal qadiru alaih walhamdulillahirabbil alamin.